bagaimana terkait dengan mokif Ustadz Sebudin Zuhri sekarang apakah masih bergabung dengan grupnya Yusuf Bibi Sono Karang Lewas? Iya, masih sama Bibisono ya, di Karang Lewas. Dan terakhir yang Anda tahu dari asatidah kita, nanti ustadz Rijal bisa ditanya ini, sudah tidak ada hubungan lagi Ya, Zabul Mu'ti juga anak tanya, antum mesti hubungan dengan orang ini? Enggak, sepertinya terputus sudah tidak ada lagi. Padahal sudah dinasati berulang kali, sudah iqamatul hujjah, tapi tetap dia di atas prinsipnya. Ya. sebagian ikhwah menjadi bimbang untuk menyikapi atau mentahdir Zulkarnain disebabkan munculnya tazkiyah dari Syekh Saleh Fauzan. Mohon penjelasan perbedaan penyikapan yang benar. Seorang siapapun akan berbicara sesuai yang dia ketahui. Seorang semisal Syekh Robi yang mengikuti dakwah di Indonesia dari tahun ke tahun dari zaman laskar jihad bahkan sebelumnya sudah mengikuti dakwah di negeri kita Ja'far Umar Talib seorang yang dulu dikenal oleh Syekh Robi bukan tidak dikenal berarti di zaman tahun berapaan 90-an 94 bahkan sebelumnya Syekh Robi sudah kenal dakwah salafi di negara kita. Kemudian siapa berkembangnya zaman, siapa orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah ini, siapa yang bersama masyayikh berkomunikasi dengan mereka, berjalannya waktu. Sampai setelah jihad, sampai berjalannya waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, ada masalah. Ah, mereka kenal. Ya. Sampai pada masa yang tadi kami sampaikan, zaman tahun 2005 sudah ada istimewa islah, 2006, 2008, 2008 kalau nggak salah, atau 2009 Syekh Abdullah Bukhari datang. Menyelesaikan masalah juga, memerintahkan untuk sekalian menulis surat kepada Syekh Kibar yang ada di Saudi. Terus berjalannya waktu diketahui Adapun Syekh Saleh Fauzan kibaru ulama tetapi lebih khusus dalam dakwah di Indonesia beliau tidaklah selengkap informasi yang telah masuk kepada Syekh Rabi. Bisa dipahami hadirin? Dan inilah yang nyata terjadi. Bukan kita taklid dengan Syekh Rabi, bukan. Tetapi Seorang akan berbicara sesuai dengan apa yang dia ketahui tentunya. Ulama itu mutafawitun, ulama itu berbeda-beda dalam bidangnya, dalam pengetahuannya. Ini. Dan tentunya kita sangat-sangat berhusnudhan kepada Syekh Rabi ketika menjarah Dzulqarnain dengan kalimat makir, la'ab mutalawin, itu berdasarkan ilmu beliau yang sudah sekian lama dalam hal tatap muka dengan Zulkarnain, jalsa dengan Zulkarnain, dengan asatidah Indonesia dari dua sisi. Sudah nampak itu. Sehingga mari kita beradab kepada beliau. Jangan sembarangan ngomong. Beberapa orang mengatakan, ya Syekh kan tergantung siapa sih ngomongi. Seakan-akan Syekh gampang ditipu. Syekh tidak berhati-hati. Sudah bertahun-tahun sudah diikuti dakwah kita ini. Maka ketika Syekh Rabi berbicara seperti itu, sesuai dengan kenyataan yang ada dan bisa dibuktikan, Lahapnya di sebelah mana? Saya, saya buktikan satu. Lahap betul orang ini. Dan Allah bongkar dia di depan umum. Ketika telekonferensi Syekh Hani bin Burek di Amwa di Depok, uh, di Jakarta tepatnya. Depok atau bukan saya tidak tahu. Di Amwa, masjidnya Ja'far Soleh. Yang bangun Ja'far Soleh, yang cari dana Ja'far Soleh, yang di situ meramaikan Ja'far Soleh. Dan itu masyhur terkenal. Ketika Syihani bin Burek telekonferensi, kita semuanya bisa me mengikutinya karena memang di streaming ya. Dan bisa saya mendapatkan rekamannya juga. Syekh mengesyaratkan, saya syaratkan kepada kalian, kalau muhadharah ini diadakan di masjid yang di situ ada Ja'far solehnya, saya tidak akan mau memberikan muhadharah ini. Dan ternyata dijawab oleh Tulkurnain bahwasanya Uh, masjid Amwa ini adalah bukan masjidnya Ja'far Tak Padahal itu Ja'far Soleh yang punya. Allah bongkar Seketika itu juga. Nah, ini lahab orang ini. Hampir-hampir Syahani bin Buraik mentazkiah Abdul Qurnain di waktu itu. Yang ditahdir adalah siapa? Ja'far solehnya. Abdul Qurnain dan teman-temannya aman. Bahkan mendapatkan tazkiah di waktu itu. Sebagai seorang ustadz yang bisa diambil ilmunya. Ternyata Allah bongkar yang kesekian kalinya Syahani bin Burai kemudian sampai terdengar Syekh Rabiq mencabut apa? Tahdirnya. Maka didatangi oleh asatidah kita dan ditanyakan, hal sehat tahdir apakah engkau Syekh Rabiq telah mencabut tahdirmu terhadap Abdul Qurnain? La, la, mas'abtu. Tidak, tidak. Aku tidak mencabut tahdirku sampai dia ila yaitu kecil dia bertobat baru aku akan cabut tahdirku akan Abdul Qurnain ini. Nah, ini. Walhamdulillah Syihad bin Burai kemudian mendapatkan keterangan-keterangan dari asatidah kita yang umroh dan ceritakan oleh Afif dan yang lainnya yang ikut umroh waktu itu. Kemudian ditanyakan kepada Syekh oleh Syihani bin Burai kepada Syekh Rabi yang pada akhirnya daurah tahun kemarin Syihani bin Burek yang menyebutkan Amma Dzulqarnain faqad intaha amruhu inda ulama'ina. Ada Adapun urusan Dzulqarnain sudah selesai nggak digubris lagi orang ini oleh para ulama kita. Ini. Adapun tazkiyahnya Syekh Saleh Fauzan, tazkiyah rajul saleh seorang yang soleh siapapun yang telah berjamaah, yang duduk ngaji, kira-kira mau diomongin apa pak? Hah? dengan bermanya sholat lima waktu, terus ngajine rajin. Kira-kira di omongnya apa, Pak? Rajul soleh atau ahlul maksiat? Rajul soleh. Itulah sepengetahuannya Syekh Saleh Fauzan. Dan beliau tidaklah berdosa karena memang beliau tahunya seperti itu. Tentunya al-alim alladhi ya'lam hujjatun ala man lam ya'lam. Seorang yang tahu itu sebagai hujah atas orang yang tidak tahu. Syekh Rabi lebih tahu tentang Dzulkarnain lebih banyak daripada Syekh Saleh Fauzan tentang siapa itu Dzulkarnain. Sungguh dalam fatwa Syekh Saleh Fauzan sangat keras terhadap ahli bidah. Sangat keras. Kalau seandainya beliau tahu siapa itu Dzulkarnain, beliau akan berbicara. Bisa dikami hadirin? Hmm. Satu menit lagi. Bagaimana muamalah kita kepada tetangga kita yang berbeda manhaj di dalam kesehariannya. Urusan duniawi boleh, hatta orang kafir pun boleh. Tetapi kalau urusan yang berkaitan dengan agama berhati-hati. Ya, berhati-hati jangan terlalu banyak berbicara nanti akan tertular eh, syubhat. Siapa Hasan Al-Banna? Dan sebutkan penyimpangannya. Hasan Al-Banna ini uh, pembikin kelompok Ikhwanul Muslimin. Pencetusnya. Dialah orang yang memiliki kaidah persatuan yang bid'ah. Pun ramung ya mas. Hmm. Ya sudah. Saya sebutkan ikhwan teori Hasan al-Banna dalam menyatukan umat seakan-akan masuk akal. Dan diterima oleh masyarakat luas. Sehingga banyak orang yang tertular manhaj ikhwan muslimin dalam keadaan dia tidak mengaku sebagai ikhwanul muslimin. Banyak. Teorinya Hasan al-Banna adalah nata'awanu fima tafaqna wa natadiru ba'duna fima ikhtilafna. Kita saling bahu membahu bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita saling toleransi pada hal-hal yang kita berbeda padanya. Teori ini, ya ikhwan, adalah dalam rangka menyatukan umat. Umat ini sudah berpecah. Berfirkoh-firkoh. Berbid'ah-bid'ah, berkelompok-kelompok. Terus bagaimana dalam menyatukan? Sudah, Mari bersatu. Caranya bagaimana? Caranya hal-hal yang kita sama, hal-hal yang kita sepakati, ayo kita berpadu. Berpadu. Kamu sama dengan saya, ayo kita kerjasama, sama-sama muslim, ya kerjasama. Terus dalam hal yang beda-beda, hal yang beda-beda, hal yang yang tidak sama, kita toleransi. Toleransinya bagaimana? Toleransi sudahlah Nggak usah kita bicara masalah bid'ah. Nggak usah kita nyalahkan orang. Nggak usah kita nuding orang ini sesat, ini sesat. Nggak usah. Toleransi kita. Dalam rangka menyatukan umat. Kalau tetap kamu salah, kamu bid'ah, kamu sesat. Ya kapan akan bersatu? Nggak betul Pak? Congkrah terus. Yang satu menyesatkan, yang satu mengatakan bid'ah, yang satu begini, yang satu Nggak akan bersatu. Sudah. Kita jangan bicara tentang kesalahan. Semuanya masing-masing silahkan. Yang penting kita bersatu. Masing-masing bid'ah silahkan. Jangan saling menyalah-nyalahkan. Ini teorinya Hasan al-Banna. Dan ini bid'ah. Ini sesat. Padahal teori ini banyak diusung oleh para khotib Jumat. Apalagi mereka membawakan dalil yang palsu. Ikhtilafu ummati rahmah. Perpecahan di umatku adalah rahmah. Ini hadis yang gaib. Sebenarnya mengatakan palsu hadis ini. Dari ini salah. Inilah bid'ahnya selban. Mengizinkan, membolehkan kaum muslimin terpecah-pecah di aliran masing-masing dengan alasan kaum masing-masing juga masih muslim. Masing-masing juga masih mendapatkan apa? Ingin masuk dalam surga, yang apa-apalah. Kamu masuk surga melalui jalan ini. Yang satu masuk surga jalan ini. Yang satu masuk surga jalan ini. Seribu satu jalan masuk surga. Ini bid'ahnya Hasan Banna. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah yang menyebabkan perpecahan apa dulu? Munculnya bid'ah-bid'ah. Islam dulu satu. Al-Quran sunnah dengan pemahaman para sahabat. Muncul bid'ah khawarij. Muncul bid'ah Syiah, muncul bid'ah Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Bid'ah-bid'ah inilah yang menyebabkan terkotak-kotak. Maka dalam rangka menyatukan umat di atas hablullah adalah disadarkan mereka dari bid'ah-bid'ah itu. Tinggalkan bid'ah ini. Kembalilah kepada Al-Quran Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat. Ini hablullah. Tinggalkanlah bid'ahmu. Tinggalkanlah bid'ahmu. Jangan bikin-bikin yang baru-baru. Ayo kita kembali kepada sunnah saja ini usaha menyatukan umat. Bersatu akidahnya, bersatu manhajnya, bersatu ibadahnya. Jangan bercerai-berai dengan bidah-bidah yang ada. Inilah dia teori persatuan yang benar. Yang sesuai dengan apa? Ayat Al-Quran. Wa'atasimu bihablil jami'an wala tafarraku. Dan Hasan al-Banna adalah seorang hasafiyah. Sufi hasafiyah yang diyakini Allah menyatu dengan uh, apa makhluk. Cukup ya insyaallah ya adanya. Mm -mm. Masih banyak sekali dan insyaallah ustaz yang lainnya akan menjawabnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika السلام عليكم